sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamae. Tambah napa dikire. Kata istighfari. Kata solawati panjenengan pejah sak waya-waya kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam beto gendero husnul khotimah password di Jumat yang penuh berkah ini kata kunci di Jumat penuh berkah ini catat bukanlah bahagia yang menjadikan kita tersenyum tapi tersenyumlah agar kita bahagia. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah ibni Sa'idin al-Makburi an jaddihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum la tasaunan nasabi amwalikum fal yasahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq rawahu tirmidzi sesungguhnya kalian tidak akan mampu menaik hati manusia dengan harta benda kalian catat maka tariklah hati mereka dengan wajah ceria dan akhlak mulia rawahu tirmidzi diterjemahno bahasa yang mau cari carita saestunipun kula lan panjenengan boten saged narik atine menungso ngangguh tuh brana kula lan panjenengan ananging kulolan panjenengan bisa narik ini menungso nganggu bondo loro siji berwajah ceria dua berakhlak mulia understand Kulon ranglong ini sampean gak iso apen-apen diceria diacer-acer ajar gak iso. Diguyak-guyokno gak iso. Apa sebab? Para pakar psikologi telah sepakat cerah dan tidaknya wajah seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi hatinya. Allahumma sholli ada Muhammad. Uang iku nek atine susah, uang iku nek atine sumpek mesti nang rai ku peteng percaya napa mboten oh, ada ngene uang iku nek atine susah mesti nang rai peteng Pak Pak maka kita harus cerdas dalam rangka merawat dan menjaga hati kita supaya hati kula kali sampeyan ayem tentrem siji monggo digerbil nganggo dikir dumateng Gusti selain atine digerbil diisi dikir usahakan bergaul dengan orang-orang terbaik dan pilihan bahasa pojok kampunge wong kang soleh kumpulono sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum Khalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Diterjemah non ini. Seseorang berada pada keagamaan temannya. Maka lihatlah salah seorang di antara kamu. Siapa yang dijadikan teman itu? Rawahu Tirmidzi. Sampaian andile ningali babu gak babune agamane wong wong ahli goro apa wong temen gak usah diselidiki pirang bupet kayak kitabe gak usah diukur pirang meter dawa serbane pirang meter dawa tasbih gak usah cukup sampean lihat siapa teman dekatnya Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sapa beliau hujjatul Islam al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali punya satu tesis Seseorang tidak akan bisa menjadi teman yang akrab dan sejati manakala tidak adanya kesamaan hobi dan kelakuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbok menobah saya kemonco lentak terjemahane bahasa rakyat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingkang boten sami. Ojo golek wong sak sari golek wong loro wae ndelok kene sing siji longgone kuat siloi betah hobine istighosah wal manakib sing siji siloi betah longgone kuat hobine 41 saya berani taruhan tidak akan bisa menjadi teman yang akrab dan sejati karena tidak adanya kesamaan hobi dan kelakuan understand bisa dinaikkan satu strip bisa dinaikkan satu strip wong api ya songko pengaruh ni konco, wong rusak lan bejat Yosongko ya pengaruh ni konco, Pak hati-hatilah di dalam memilih siapa yang selayaknya kita jadikan sahabat. Orang yang makan bersamamu itu belum tentu sahabatmu. Catat teman ya. Tapi sahabatmu sejati adalah orang yang mau mengerti, mau membantu, mau mendatangi tatkala kamu sedang dirundung kesulitan dan kesusahan. Allahumma salli ala Muhammad Nek samen urip nduk kauman Mojosari niki lima lima wong ronge wong boleh jadi yang datang 2100 mencari acara imangan nih dengarkan bahasa saya tapi uang sing samen undang wali marong ewu satu uang kira-kira gelem teko nih samen mati sak waya-waya Iku mantu-mantu paham sama mantu Orang yang makan bersamamu itu belum tentu sahabatmu. Sahabatmu sejati adalah orang yang mau mengerti, mau membantu, mau mendatangi tatkala kamu sedang dirundung kesulitan dan kesusahan. Pak. Pak. Ana lurah cik jabat karo lurah dongkol sing rubung kata bundi <laughs> ya buka teh cerdas kudu ngono. Ana lurah cik jabat stempel stempele cik payu. Karo lurah wis mantan, kira-kira sing rubung kendi? Kae sing jabat. Orang yang makan bersamamu itu belum tentu sahabatmu. Sahabatmu sejati, wong sing gelem teko, gelem bantu, ngerti tatkala kamu sedang dirundung kesulitan dan kesusahan. Seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang hidupnya diberkahi Allah. Dinaikkan satu strip Jangan percaya ada orang sukses dan berhasil berangkat sendiri. Ojo percaya ono wong sukses dan berhasil tanpa bantuan dari sahabat-sahabatnya yang jujur dan soleh. Apa sebab? Karena manusia itu selain sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial lima ya apa pinter ya apa gak iso urip dhewe sugiya sampendi gak iso urip dhewe pangkat sampendi gak iso urip dhewe karena manusia itu selain sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial kula contohna loro mawon muga-muga tadi keterangan sing barokah beliau al-arif billah al-maghfur Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim As'ari pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang pendiri Jamiah Nadatul Ulama sekaligus sebagai pahlawan nasional datus tiang ingkang top go internasional maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliaunya boten budal diri di sana ada sumbangan dukungan bantuan dari sahabat-sahabat yang jujur dan soleh di sana ada kahawahab khasbullah catatan di sana ada kahabisri sansuri adakah Raden Asnawi Kudus adakah Fakih Mas Kumam Banggerse? adakah Mas Nawawi Sepo Sidogiri Pasuruan adakah Samsul Arifin Asem Bagus itu Bondo Ini sahabat-sahabat Mbak Asim mula sebut buyar asar dengan buyar nih Ojo percaya ono wong sukses budal dewi Pasti ada dukungan, sumbangan, bantuan dari sahabat-sahabatnya yang jujur dan soleh. Wong api yo ya songko pengaruhne konco, wong bejat lan rusak yo ya songko pengaruhne Beliau Insinyur Soekarno, bapak proklamator kita presiden RI pertama go internasional nek sampean kepuluhan iringin tak jak melebu timur tengah tak nang Sudan nang Mesir nang Saudi mesti wong ngomong Soekarno Soekarno gini betul? Jadi Pak Karno tadi wong top tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliaunya gak budal dewi di sana ada sumbangan dukungan dari sahabat-sahabat yang, yang jujur dan soleh. Di sana ada Bung Hatta. Seorang sekretaris yang jujur, cerdas, telaten. Bahkan sebagai bapak koperasi. Di ahli koperasi. Di sana ada Mr. Muhammad Yamin ada kahawahid Hasim apanya Gus Dur itu teman-temannya Pak teman-temannya Pak Karno orang top-top jadi tidak heran kalau Pak Karno itu sukses dan berhasil go internasional karena ada sumbangan dukungan dari sahabat-sahabatnya Allahumma sholli ala Muhammad Saya gak bisa bayangkan. Umpomo konco nih Pak Karno waktu iku Ahmad Fatona. Ya Allah. Saya Wong apik ya sangka kanca, wong rusak ya sangka pengaruhne mulai majelis seperti begini sampai pertahan no, Pak pengajian-pengajian semacam ini sampai pertahan no. selain ini mencerdaskan insya Allah intelektual kita mencerdaskan hati kita sebagai gizi rohani dan mengandung energi energi positif. Allahumma sholli ala Ya, Tidak percaya golek banyu mawon sampean tele nduk majelis dikir ngeten niki itu berdasarkan penelitian di Jepang di Inggris di Amerika beda dengan air yang lain apa di sana ada masya Allah energi energi positif yang bisa menyehatkan tubuh seseorang dalam kondisi-kondisi tertentu Allahumma sholli ala Muhammad Pas untuk Jepang itu nggak penelitian belumbang, mana wes belumbang nih ya. Sing situk didongani, sing situ gak didongani. Mana wes? Iku wong awam ya. Iku setelah diteliti secara ilmiah beda. Sehingga tidak sedikit intelektual pakar-pakar sing wong top-top di Jepang itu membaca dua kalimat syahadat, mulai neliti belumbang sing ditungani. Allahumma sholli ala Muhammad. nggak dongakno cerdas kabeh. Bisa dinaikkan satu strip. Saya masih ingat ceramah saya di sini. Tak nanti titik. Sebelum saya membahas hadis-hadis yang lain. Bila ada orang sukses dan berhasil, tanyalah dua hal. Siapa ibu yang melahirkan dan siapa istrinya? Hmm, rungokno temen iki ya. Dadi nek ana wong sukses lan berhasil gak usah sampean takoni nduk ndi mondoke. ya apa? Pirang gerobak kae kitapilan bukune gak usah. Tanyalah dua hal. Siapa ibu yang melahirkannya dan siapa istrinya? Kulo ceramah nduk Jogja, nduk kota gede ana guru besar ngajung takon. Kok bisa begitu Pak Yai? Lu guru besar, pertanyaan ini guru kecil. kok <laughs> Goblok mau tak yang nange Mengapa bila ada orang sukses dan berhasil tanyalah siapa ibu yang melahirkan? Guru besar takon ngono. Maka saya jawab dengan santai. Karena ibulah sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu iku minangka madrasah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Padahal para pakar pendidikan dan pakar psikologi telah sepakat pendidikan dasar ini sangat menentukan sukses dan tidaknya seseorang. Allahumma sholli Muhammad. Umpama omah babu gak ini bangunan oma apa jadi pondasi ini? Percaya napa mboten? Ono omah wah pesine gede kuwet. E. Pondasine teletong. Robo napa mboten? Kula mboten mulangi sampean rusak, Kulo mboten mulangi sampean pecat. Nek ana wong bejat lan rusak, nek wong iku ana dasari agama cik nek diarep-arep bali eh, dadi wong tobat dadi wong apik percaya napa ten tapi nek ana wong bejat ana wong rusak kok gak dasari agama wassalam sampai mati durung ketemu tobaté percaya napa mboten ibulah sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya sing ngenggremi sangang bulan sepuluh dino arisan tidak nang pasar tidak fakta berbicara dalil bukti sing ngomong orang-orang besar kekasih-kekasih Allah termasuk beliau al-arif billah sultanil aulia asy Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an sultanil aulia asy Abil Hasan as-Sadili Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Bukhari, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, rata-rata orang-orang besar adalah lahir dari rahim rahim wanita-wanita solehah. Understand? Mulai itu jauh-jauh kanjeng Nabi itu nono cara mencari istri, cara mencari istri, bukan cara mencari suami. Bapak Saudara Muhammad, nek nang menungso tak ndek ini keterangan ini sing nentokno unggul gak ungguli hasil keturunan apa jari baboni yang menentukan unggul dan tidaknya hasil keturunan nek nang menungso apa jari nih, usul Pak Gusali usul lah pengaruhnya bapak pundi Gus Ali wong bapak iku sing pos up. Nuwun sewu niki masjid sekono aku kan masjid tak belaki Pak. Biasanya sing nurun bapak iku bentuk-bentuk fisik. Jebere sikil. Bentuknya kuping, hidung, wajah lonjong dan bulatnya tinggi pendeknya itu biasanya yang banyak mewariskan dari bapak mentalitas keberanian kendelicie kaku gae watak e wong yang banyak mewariskan adalah dari garis ibu silakan diteliti sama itu tunggal pager aduh insya Allah kini ngetan ya Kula di wong tunggal pakri ya Allah. Anak ini ku nuwun sewu. Daya serapnya di bawah normal. telmi telat mikir. Nek diceluk jenenge leren kete, Tak takon kok sakit ngeten Bu Kaji. Jawabe wajar, Pak. Lugu Gusali, Gusali. Lari niki lahir ngeten niku Ustaz kala kula nu ngandung. Bapak niku dadi PLO yai pasukan lalioma omah. <laughs> kula niki digodhog karo bojo kula niki. Dados anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai mbok menawa usia-usia produktif mbok menawa bojo sampean ngandung, hmm, sampean seneng-seneng tok Sampeyan kasih nilai-nilai sing saya Insyaallah sampeyan wacana Quran, sampeyan jak sujud bareng, rukuk bareng. Apa? Bayi di dalam kandungan mampu merespon insyaallah tingkah laku kedua orang tuanya, terutama tingkah laku dari ibunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang bojone ngandung bapaknya adu jago ae. Insyaallah dadi anak wangel didedek. syawak ni long ito ni Allahumma sallallahu Muhammad bentar Nek ono wong sukses lan berhasil tak ono no sopo ibu sing lahir no masih kiai yang ono pondok peloso kediri metu gusmi mestu gustin mestu gustah Nyai Jazuli ini topoi temenan Pak nderesi Quran gak tahu prei Senin kemise kita dawang mulangi kita dawang betah melek punya Jazuli ini mulai putra putra nggih ditoto karo Allah Anek sampai sampean kok sobo mulai shopping pos pasar Mojosari ya Allah lamun anak itu dibelantik yuk. saestu sanesula. Jadi nono wong sukses lan berhasil, takon nono. siapa ibu sing lo? Yang nomor dua tanyalah siapa istrinya. Stop. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? An Abdullah ibn Sa'idin al-Makbuli an jaddihi an Abi Rarakal kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innakum la tasaunan nasa bi amwalikum. Fal yasau minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. An Abdullah Mas'udin radhiyallahu anhu Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah kal as-salatu ala waktiha kal summa ayyun kal bilul waliden kal summa ayyun kal al jihadu fi sabilillah mutafakun alih Allahumma sholli ala Muhammad hadis nomor dua diterang non Hadis bersumber, bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah? Amal punopo kanjeng Nabi sing paling dicintai Allah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qal as-salatu ala waktiha." Amal yang paling dicintai Allah yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Diterang Noah. Dulur-dulur kula umat Islam Mojosari yang mendengarkan ceramah saya di Jumat yang penuh berkah ini sampean gak usah golek akik bulu pedes sampean gak usah golek kul bunte wesi kuning mustikane wergul gak usah biasa mau jisari seneng barang-barang ngono-ngono iku siang yang penuh berkahi sampean tak jimat sing top markotop gano tandingane sampean tak dongakno uripe ditata mbek Allah Amin barokah umure barokah rezeki e. barokah anak turune usahakan mendirikan sholat tepat pada waktunya hm. niki durung mas masih kiai durung karuan iso nglakoni pani gak kena jobriyo semoga-moga ditulungi ya sering kula nerangno amal tak akan gagal bila disertai niat yang ikhlas puncak keikhlasan adalah sebuah kesadaran bahwa diri kita ini tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan apapun tanpa izin dan pertolongan Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sampean saged jemuan ini duduk sampean hebat tuh diwelasi ditulungi oleh Allah Gini betul Ojo diakoni karya sampean, ojo diakoni hebat sampean. Kulo kali zaman bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Nduk kuno ada izin dan pertolongan Allah. Wong akeh uang sehat, sepeda nang pacet kuat, munggah nang masjid lu gak asam muraten ya gak kuat ya akeh kok. Nggih Apa? Oh, Ikut iku dudu asa murad boten oleh izin dan pertolongan ngerti mbak mantuk-mantuk bisa dilanjut hati sampean gak usah ngolek sing macam-macam sampean tak dongano bisa mewujudkan sholat tepat pada waktunya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah atas orang yang mampu mendirikan sholat tepat pada waktunya. Kula dudono sebagian mawon nggih. Tujuan kula masjid iki tambah makmur, Pak. Ditutuno. Nopo Pak Gusali keutamaan yang diberikan oleh Allah atas orang yang mampu mendirikan sholat tepat pada waktu? Siji akan dikasihi, akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wong dicintai bupati renes bala-balane proyek. pemane Masya Allah dicintai gubernur proyek kita tambah gede lah saya gak tanggung-tanggung saya minta tutup nodalan agar menjadi kekasih-kekasih Allah pada suatu hari beliau Sultani Aulia ditanya Seh apa tandanya orang yang dicintai Allah muka-muka sampean ditondoi ya nek gak duwe jangan ngaku-ngaku duwe ya Beliau Sultanil Aulia Asyik Abdul Qadir Al-Jilani menjawab. Di antara tanda orang yang dicintai Allah. Diberi kemudahan dan kenikmatan untuk melaksanakan kebajikan. Jadi nek duwe sejo nglakoni api lho dikai hasil lae. Sak bali nek duwe sejo sing elek dikai wurung lan gagal. Masya Allah janji kendaan, Masya Allah adik karo ketidur, mana petengi mulut sih Allahumma sholli ala Muhammad. Wis janji karo adik ketidur gitu kati nang pacet. Masya Allah, wis mateng janji wis SMS malah balik. Katini budal diare. Loro ngejo, oh, berarti sampean dieman be Allah apa gak diijini maksiat. Ngene mboten? orang yang dicintai Allah dikai gampang dikai lancar insyaallah dikai sukses bila melaksanakan ingin melaksanakan sebuah kebajikan ingin bangun masjid hasil bangun pondok nyumbang pondok hasil kepingin masya Allah nyantuni bukorok wal masakin hasil Sing sopone wong dikai gampang, dikai enteng untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan. Iku setengah tondone orang yang dicintai Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing loro. Di antara tanda orang yang dicintai Allah bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Iku tambah dukun mana iki? Ki salat dalu nikmat. Ki maca Quran nikmat. Pak. Pak. Sampean saya doakan bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Insyaallah ke jamaah nikmat. Tidak merasa ada beban. Justru menemukan kenik Yang nomor tiga di antara tanda orang yang dicintai Allah. Diberi hati yang senantiasa bersyukur. Jadi dipasang hati karo Allah kandel syukure alhamdulillah. Mari jemuan ngrungokno pidatone kiai sing gak ono untune. Insyaallah syukur nemu rezeki lima ewu alhamdulillah nemu sepuluh ewu alhamdulillah boten cok lesan pak isok muni alhamdulillah apa sebab yakinlah bahwa lesan ini adalah juru bicaranya hati Nek ini bagus, lesan ini ya. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Amin. Bagaimana caranya agar kita bisa mewujudkan sholat tepat waktu? Pakai kiat pak. Kiai gak oleh kayak informasi cok tapi kan kayak cara gak oleh pak. Diulangnya Supaya kulo kali samin bisa mewujudkan sholat tepat waktu. Dirikanlah sholat berjamaah di masjid. Yakinlah bahwa keberkahan dan pertolongan Allah senantiasa diberikan pada jamaah. Nek sampean gelem sholat jamaah dikawal Allah, bersama Allah. Dijaga insya Allah tidak akan jadi orang yang fakir. Baik fakir secara rohani maupun fakir ekonomi. Allahumma sholli ala Muhammad. Di antara keutamaan yang diberikan oleh Allah atas orang yang mampu mewujudkan sholat tepat pada waktunya. Dipun reksa karo Allah. Dijaga oleh Allah tidak akan mengalami kefakiran. Said ditunggu doa. Shalom lo. Shalom. Insya Allah, ya ini nggak sing ini bening-bening tak kayak juta, satu juta aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ah, kal summa ayun kal birul waliden. Temen kula titip hadis niki, Pak muka-muka manfaat ke? Kemudian apa lagi? Ya Rasulullah. bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Kal birul walidain." Amal yang paling dicintai Allah yang nomor dua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Stop. Jimat-jimat tok sing kula tuturno muka muga-muga barokah nggih. Sampeyan tak takoni ana nduk jero masjid iki uripe sing soro golek dipangan angel gak tahu nemu kejayaan susah minggu PT mate Allah dagang nang pasar gak jodoh melok konco nih ngernet gak oleh duit kilik klindes ban Umpung kepethuk kula, pulau kayak iji macing top. lagi okay? tolong bektine nang wong tua lorone ditambahi diterangkan no hadis-hadis oke diantara dosa wong sing dunyone wis dikontan didudun no itu dosa anak wani wong tua mustahil masih gelar top medeni wong SAG sarjana alam goib nek wani wong tua ini Nol bun, nul jadi wali pisan bari-bari kok wani wong tuane dalam detik yang sama kewalian dicabut oleh Allah Pak Pak diterang noni kadang-kadang ya Allah terlalu rasional ngandalno akal kosong gak agama e. mentang-mentang dari sarjana bapak nih gak sarjana dikon-kon bapaknya kon ngerti apa lu Mudah-mudahan melalui ceramah di Jumat yang penuh berkah ini. Insya Allah dijadikan nilai tambah oleh Allah. Benar-benar menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Pak, saking mulyane ajaran Islam. Saking luhure Islam. Kebaktian anak kepada kedua orang tuanya. Tidak sekedar tatkala kedua orang tuanya masih hidup di dunia saja Bahkan orang tua kita telah meninggal dunia sekalipun Kita masih mempunyai kewajiban untuk berbakti kepadanya Beda nih Nek bapak kulo kali saya menci Kewajiban kita berbakti kepadanya Sepuluh perkara Nek bapak ibu kulo kali samen sampun pecah sumare kewajiban kulo lan panjenengan kantun sekawan berkawis sing papat kita terangno sebab pakai sing ketelisut lana sing sembrono ini tak terang loro ini dundang mana loro ya ya seri ini kaping gak nyaut apa kewajiban anak kedua kepada kedua orang tuanya sepeninggal kedua orang tuanya itu tuh no no lan jaluk no sepuro tengah Allah stop mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah. Ini boten gampang, Pak. Kira-kira sampean ini nek mati sawaya waya anak kula kali sampean iki gelem no kula kali sampean. Belum tentu. Nek gak no temenan belum tentu. Apa sebab? Contoh itu kalah mahal dengan perintah contoh itu lebih mahal daripada perintah kulo cilik biyen zaman kulo tinggal bapak kulo ini telaten pak nek kemis malam semua itu masih dijak ziarah kubur nek Jumat isu itu dijak golek misanane minduane ngoten Kira-kira untuk jaman kok yang ini jono awang ah, tua ngono. Ngrasakno kemis malam cuma cuma wong ngeri yo yo gak tidak silaturahmi tidak nang delok pedes. Tidak nang taman safari kan nang pedes. Ya iki mbamu On, On kola ali tulangan Sidoarjo. Catatan sing sapane wong tatkala uripin lo mandungakno marang wong-wong mati nek mati sak waya-waya akeh sing dongakno wis tak dongakno sugih kabeh amin kok disambung ya aja ado nemen lah mbuh telung wulan lali iku wis kate setahun ngundang maneh insyaallah wis tak sampe nundang pokoke waktune sing adoh insyaallah kula mboten saged nyangoni Pak Gusti aku gak golek duit aku wis dibayar Gusti Allah cukup-cukup perasamu pabrik di Surabaya pabrik sapa ya sing paham <laughs> alhamdulillah sing bingung alhamdulillah sogek nduk kene iki lho Pak sogek nduk kene Lah saiki akeh wong sugih materi tapi kini melarat. Loro kabeh Pak kaget kaget ae. Masya Allah, ana tangga itu kulen cruiser dek. tonggo ini bangun oma. Apa? Iki ini melarat. Uang hati ini melarat, tidak pernah mengenyam kebahagiaan dan ketenangan.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 Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya semakin meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saya Dinar Aca mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa saksikan terus kiswah event hanya di TV 9 Nusantara. Wallahul muwaffiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبركاته غيرك انت مفيش حبيبي واحلى بالله